berikutnya kata beliau di sini nida umma fihi alif lam indama tunadi isman fihi alif lam jazalaka amroni memanggil sesuatu yang di dalam sesuatu tersebut memakai alif lam jadi ketika kita memanggil sesuatu kemudian dia memakai alif lam, maka itu ada cara tertentu. Indama tunadi tatkala engkau memanggil isman sebuah isim fihi alif lam yang di dalam isim tersebut memakai alif lam jazalaka amroni maka boleh bagi engkau dua perkara. Jadi apabila engkau memanggil sebuah isim yang dia itu memakai alif lam, maka boleh bagimu menggunakan dua perkara. Cara yang pertama, tadau engkau meletakkan qoblal munada sebelum isim yang dipanggil yaitu isim yang dipanggil namun memakai alif lam lafdha ayyuha lil muzakkar au ayyatuha lil muannas. Engkau meletakkan lafat ayyuha kalau munada yang memakai alif lam itu adalah muzakkar dan engkau meletakkan atau engkau meletakkan ayyatuha kalau munada yang memakai alif lam itu adalah isi muannas. Jadi kalau yang dipanggil itu muzakkar, maka sebelum isi muzakkar yang memakai alif lam itu dikasih ayyuha dan kalau yang dipanggil adalah muannas maka sebelum munada yang memakai alif lam ini yang muannas ini dikasih ayyatuha seperti ya ayyuhar ruj ya ayyuhar rajulu wahai seorang laki-laki ar-rajulu adalah sebuah isim munada isim yang dipanggil namun dia ma'rifat memakai alif lam Paham? Maka sebelum ar-rajulu kita letakkan ayyuha. Ya ayyuha. Ya ayyuha ya. Kemudian ditambah nanti ada watunida nida. Ya ayyuha. Paham? Ayyuha. Kemudian ditambah ada watunida nida. Harusnya kan. Ya ar-rajulu. Tapi karena dia isi ma'rifat dengan alif lam. Maka menyambung langsung ada watun nidanya Enggak boleh harus antara ada watun nida yaitu huruf ya dan arrojulu ada ayyuha. Paham ini? Harusnya kan ya arrojulu gitu aslinya ya, seperti ya rojulan, ya tolian jabalan, harusnya kan seperti itu. Namun karena permasalahannya ar-rajulu di sini isim ma'rifat. Sedangkan isim ma'rifat itu tidak bisa dipanggil langsung dengan adawatun nida. Maka didatangkan dulu seantara adawatun nida dan antara ar-rajulu ayyuha kalau laki-laki munada tersebut. Ar-rajulu karena laki-laki maka dipanggil ya ayyuhar rajulu wahai seorang laki-laki akbil Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ya ayyatuha almar'atu, wahai seorang wanita. Di situ ada ya, kemudian ayyatuha di situ sebagai munadaknya eh, apanya? tambahannya almar'atu sebagai munadaknya yang ma'rifat memakai alif lam. Akbili Allah. Kembalilah engkau kepada Allah. Itu cara yang pertama. Ditambahkan ayyuha untuk muzakkar dan ayyatuha untuk muannas. Wa yakunu kullun min ayyuha atau ayyatuha huwal munada. Perhatikan di sini. Dan setiap dari ayyuha dan ayyatu ayyatuha dialah yang menjadi munadanya. Jadi ya ada watun nida, ayyu, ayyuha itu munadanya. Atau ayyatuha itu munadanya. Berarti itu isim yang dipanggil ya. Wa yakunu al-ismu al-mazidu bil alifi wal lami ba'dahuma marfu'an ala annahu sifatun. Dan adapun isim yang ditambahkan alif lam yang ditambahkan alif dan lam setelah keduanya, setelah ayyuha atau setelah ayyatuha, marfu'an dibaca rofa, ala annahu sifatun, karena dia dianggap sebagai sifat, sebagai na'at. Sifat di sini maksudnya adalah na'at. Ma'ada ismal jalalah. Kecuali ismul jalalah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti ada pun lafzul jalalah. Nanti ada caranya sendiri. Hai sunakulu. Yaitu kita katakan. Ya Allahu igfir zunubi. Ampunilah dosa-dosaku. Jadi, kalau dia isim ma'rifat dengan alif lam, isim yang memakai alif lam, maka antara adawatun nida dan antara isim tersebut ditambahkan ayyuha untuk muzakkar dan ayyatuha untuk muannas. Dan yang menjadi munadanya adalah ayyuhanya. Jadi ya adawatun nida ayyuha munada ismun man marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Faham? Kemudian nanti ar-rajulu na'tun sebagai na'atnya. Nanti ayyuha fi mahalli nasbin munada menduduki kedudukan nasab sebagai munadanya. Seperti perkataan Allah, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Di situ al-insan dia bukan menjadi munadanya, tapi dia menjadi naat dari ayyuhanya. Ayyuha dibaca rofa, al-insanu dibaca rofa. Wa qawlihi dan seperti perkataan Allah, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, an-nafsu itu dihukumi muannas. Makanya ketika dipanggil memakai alif lam bacanya ya ayyatuha. Karena an-nafsu itu dihukumi muannas dalam bahasa Arab. Yang kedua, tadau tadau qoblal munada isma isyaratin. Engkau meletakkan sebelum munada, itu munada yang memakai alif lam tadi, isim isyarah. Yang sesuai nanti ya. Isim isyarah yang mencocoki dengan munadanya. Kalau nanti yang kalian panggil munadaknya itu muzakar maka isim isyarahnya muzakar satu, maka isim isyarahnya nanti haza kalau yang kalian panggil nanti di situ adalah muannas, mufrad, maka yang kalian letakkan di situ adalah hazihi. Seperti ya hadzal rajulu akbil 'ala Allah, ya hadzal mar'atu akbili 'ala Allah. Ya. Caranya kasih isim isyarah yang mencocoki dengan munada isim setelahnya isim ma'rifat itu. Kalau nanti dia muzakkar memakai haza, kalau nanti dia muannas memakai hazihi. Untuk mencocoki isim yang memakai alif lam tersebut. Dan yang menjadi e, munadanya adalah isim isyarahnya. Ya. Yang menjadi munadanya adalah isim isim isyarahnya. Bukan isim ma'rifatnya. Isim ma'rifat sebagai sifat. ayyuha ya nanti kalau ya ayyuha ya harfu nidain mabniun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab. Itu kalau kita i'rab satu persatu ya. Ya harfu nidain mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al i'rab. Ayyu munada mabniun ala dhammi fi mahallin nasbin menduduki kedudukan nasab itu untuk ayunya ya ayu munada mabniun ala dommi dia mabni di atas domma fi mahalli nasbin menduduki kedudukan nasab Kemudian haknya ha harfu tanbih mabniun ala sukuni. Jadi haknya nanti kan ayyuha hanya di situ adalah harfu tanbihin. Ya, nabbaha yunabbihu tanbihan. Harfu tanbihin mabniun ala sukuni. Menduduki mabniun ala sukun, dimabnikan di atas sukun karena ha panjang kan. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada i'rabnya. Ar-rajulu nanti sebagai sifatnya, sebagai naatnya. Yang Anda tahu kalau disebutkan sifat, itu yang diinginkan adalah Naam. Paham maksudnya? Ayyuha ya ayyuha ar-rajulu. Berarti kalau di Arab nanti ya munada harfu nidain mabniun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rab karena huruf ya. Huruf itu tidak punya i'rab. Kemudian ayyu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Dia adalah munada yang mabni di atas dhamma menduduki kedudukan nasab sebagai munadanya. Atau kalau kita baca nanti ayu ismun mabniyun alad domi fi mahalin nasmin munada sama. Kemudian wal ha'u harfu tanbi. Ar-rajulu na'tu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad dhommatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufradi na'tun. Jelas i'rabnya kan? Jadi kalau isim isyarah seperti di buku kita ya ya haza Arrojulu, Itu tetap baca Arrojulu ya. I'rabnya nanti ya harfu nida'in mabniun ala su, mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab. Haza ha harfu tanbih. Jadi yang menjadi isim isyarat kalau haza sebenarnya menjadi isim isyaratnya itu nya, Ha itu harfu tanbih. Cuman selama ini kita i'rabnya semua ya. Tapi nanti kalau belajar lebih jauh entah Anda pernah sebutkan atau tidak, yang jelasnya diyakini ha di situ harfu tanbih. Haza, hazani, ulai semuanya ha yang pertama itu namanya harfu tanbih. Yang menjadi isim isyarahnya itu za, zani, ulai berarti ulai itu yang menjadi isim isyarahnya. Adapun ha namanya harfu tanbih. Berarti i'rabnya sama dengan tadi ayu ya ayuha ya haza ya. Berarti ha harfu tanbi mabniun ala sukuni la mahala laha min Za ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in badalun. Nanti dia mana tadi ya hazihil maratu hazihi ya fi mahali raf'in sebagai munada yang mabni tunggu dulu. Dia fi mahalli raf'in ya. Fi mahalli raf'in badalun. Irabnya seperti itu. Di kita mulakhos yang Fuad Ni'ma pun seperti itu. Dia fi mahalli raf'in sebagai badal. Kalau dalam kitab annahu At-Tatbiki At-Tatbik An-Nahwi juga disebutkan seperti itu. Dia fi mahalli raf'in sebagai badal dari ayyu. Itu kan aslinya dari memakai ya ayyuha. Kemudian ayyunya kita buang, hazanya kita masukkan. Nah, di situ ayu di, haza di situ dianggap sebagai badal untuk ayu. Ayu kan fi mahalli nasbin. Cuman kan dia secara lafadznya roh, rofa ya, menduduki kedudukan secara lafadz mabniun alat domi, dia rofa dengan domma, Maka haza di sini dianggap sebagai badalnya. Jadi Anda ulangi, kalau misalkan kita kita baca dari seperti di buku kita tadi. Ya haza ar rojulu, Ya harfu nida'in Mabniun ala sukuni la mahalla lahu al i'rab. Hadza ya hadza rajulu ya. Hadza ha harfu tanbi Ya. Ha di situ adalah harfu tanbi mabniun ala sukun la mahalla lahu al i'rab. Tidak punya i'rab juga karena huruf. Semua huruf kaidahnya tidak punya i'rab di dalam jumlah. Kemudian za, za kan haza di situ seperti di buku kita tadi, haza za nanti i'rabnya adalah ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in badalun li ayyi badalun untuk ayu. Jadi dia menggantikan ayu di situ. Aslinya kan ya ayu. Tapi cara yang kedua ada badalnya. Kalau ayu tidak ada maka boleh haza menempatinya ayu kan uh, dia dibaca rofa dengan dhamma mabniun ala dhammi maka haza di situ menduduki kedudukan rofa sebagai badal bukan nasab ya anda tetap katakan rofa sebagai fi mahali rofin sebagai badal mana mubdal minhunya ayu mubdal minhunya itu ayu yang dia gantikan Ya harfu nida'in hadza munada mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin. Di sini musannif mengatakan menduduki kedudukan nasab. Ini anak nggak tahu apa kalau memang dianggap fi mahalin nasbin nanti dia menganggapnya sebagai munada itu jelas itu ya. Tapi kalau di kitab dia yang lain, kitabnya Mausu'a karangan beliau juga, pengarangnya sama, bahkan kitab yang kita pakai ini ringkasan dari kitab mausu'ah itu lima jilid, beliau mengatakan fi mahalli rof'in, menduduki kedudukan rofa, bukan menduduki kedudukan nasab. Ya. Kalau dianggap kedudukannya fi mahalli nasbin, begini saja Anda buat ringkasannya. Kalau dia dianggap fi mahalli nasbin, berarti dia dianggap sebagai munadaknya. Paham? Tapi kalau dibaca fi mahalli rof'in, berarti dia sebagai badal dari Ayu, Karena di kitab mulakhos punyanya Fuad Ni'ma, terus di kitab At-Tatbik An-Nahwiyu juga disebutkan fi mahalli raf'in badalun. Ya, menduduki kedudukan rofa sebagai badal. Kalau misalkan nanti ada yang mengatakan dia seperti ini. Haza ismu ha harfu tanbi, za ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin munada. Ya berarti dia menganggap haza di situ tidak menggantikan ayu. Paham? Berarti dia mutlak sebagai munadanya. Paham? Al isyara nanti e, ya, isim yang terletak setelahnya yaitu ar-rajulu nanti sebagai badalnya. Ya, atau sebagai ya sebagai badal di sini ya isim. Tapi kalau badal harusnya kan makanya tetap dibaca ar-rajulu. Dia ngambil kedudukan kedudukan secara lafaz. Makanya kenapa tadi Anda bilang dia cocoknya dibaca fi mahali rofin sebagai badal dari ayu agar arrojulu ketika dibaca rofa arrojulu dibaca itu sebagai badal dari isim yang roh yang rofa haza kan dianggap fi mahali rofin maka arrojulu dia juga adalah fi mahali rofin karena kalau di kitab lain yang kita lihat para ulama nuhat menyebutkan bahwasanya dia fi mahali rofin sebagai badal dari ayu. Karena asli asli dari menggunakan isim yang memakai alif lam itu memakai ayuha atau ayyatuha. Adapun haza dan hazihi ini adalah pengganti dari ayuha dan ayyatuha. Dan kalau dia pengganti berarti hukum ayuha dan ayyatuha dia mengambil mengambil makanya dikatakan fi mahalli raf'in. Ar-rajulu dibaca rofa bisa sebagai bah badal. Berikutnya cara memanggil lafzul jalalah. Ya, memanggil munada yang berbentuk lafzul jalalah. Yaitu lafaz Allahu secara asal memanggil lafzul jalala Allah dengan lafat ya Allahu. Secara asalnya seperti itu ya. Memanggil lafzul jalala dengan menambahkan ada watun nidak langsung. Ya Allahu. Namun kebanyakan dalam penggunaan orang Arab, penggunaan bahasa Arab memanggil lafzul jalala dengan kata Allahumma. Ya, namun kebanyakan dalam penggunaan bahasa Arab memanggil lafzul jalala dengan kata Allahumma. Kebanyakannya seperti itu. Artinya kalau ada orang yang memanggil ya Allah itu boleh. Namun yang paling banyak terdengar atau digunakan dalam bahasa Arab adalah Allahumma. Tulis di bawahnya lagi Allahumma itu sama dengan atau ya Allah terus dulu ya Allahu Allahumma itu nanti aslinya adalah ya Allahu kemudian ada waktu nidaknya dibuang ya Allahumma aslinya adalah ya Allahu. Kemudian ada watun nida yaitu yaknya dibuang. Yaknya kita buang. Berarti tinggal Allahu. Kemudian setelah itu ditambahkan mim yang ditasdid. Setelah ada watun nidaknya dibuang, kan tinggal Allahu. Setelah Allahu itu ditambahkan mim yang ditasdid. Mim yang ditasdid memakai harokat tasdid di atasnya. Mim yang ditasdid dengan harokat fathah. sebagai ganti dari ada watun nida. Jadi aslinya seperti itu. Jadi Allahumma itu aslinya adalah ya Allahu. Kemudian ada watun nida dibuang. Ya dibuang. Yang tersisa adalah Allahu. Setelah itu, Allahu ini ditambahkan mim yang ditasdid setelahnya. Dengan harokat fathah. Berarti menjadi Allahumma. Apa fungsi mim ini? Sebagai ganti dari alat, alat nida yang dibuang. Jadi mim itu menunjukkan bahwasanya ada ada watun nida yang dibuang faham? Jadi proses pengucapannya seperti itu. Mimnya di situ adalah mim yang ditasdid sebagai ganti dari ada watun nida yang telah dibuang. Paham? Itu cara memanggil lafdul jalalah. Kalau ada yang memanggil ya Allahu, boleh. Sah. Namun yang banyak dalam uslub Arabnya, penggunaan bahasa Arabnya bukan ya Allahu, tapi Allahumma. Bagaimana cara membuat Allahumma? Allahumma itu aslinya adalah ya Allahu. Kemudian ada watun nidaknya dibuang, tersisa Allahu. Setelah itu ditambahkan mim yang ditasdid dengan harokat fathah. Menjadi Allahumma. Apa fungsi mim ini? Untuk menunjukkan bahwasanya ada ada watun nida yang dibuang. Bacanya Allahumma. Artinya ya Allah. Jadi maknanya Allahumma dengan ya Allah sama maknanya. Ya. Allahumma wahai Allah sama dengan ya Allah. Kemudian yang berikutnya memanggil munada yang mudhof kepada ya mutakallim. Dia munada tapi mudhof kepada ya mutakallim. Seperti kita ingin memanggil anak kita ibnun atau gulamun, anak kecil. Kita ingin memanggil anak kecil kita dengan menyandarkan ya mutakallim di situ. Isim yang mudaf selanjutnya ya, isim yang mudaf kepada ya mutakallim. Ya, isim yang dia mudof kepada ya mutakallim apabila apabila selain dari lafat abun dan ummun ya apabila selain dari lafaz abun dan umun, maka ada beberapa cara memanggilnya jadi isim yang bersandar yang mudhaf kepada ya mutakallim apabila selain dari lafaz abun dan umun, maka ada beberapa cara di dalam memanggilnya Ingat ya. Dia selain abun dan selain ummun. Jadi ibadun, gulamun, atau zaujun, atau apapun. Yang penting bukan abun sama ummun. Dia ada beberapa cara. Cara yang pertama, dengan membuang ya mutakalim dan mencukupkan dengan kasroh. Cara yang pertama dengan membuang ya mutakallimnya dan mencukupkan dengan harokat kasroh. Seperti ya ibadi ya ya ibadi wahai hamba-hambaku tidak ada ya mutakallim di situ di situ tidak ada ya mutakallim ibadi ada kasrohnya tapi ya harus ditulis kasroh ain sama ba tidak dikasih harokat tidak masalah yang penting pada huruf dalnya harus dikasih kasroh itu tanda di situ ada ya mutakallim di mana-mana pun nanti prakteknya pun kalau ya mutakalimnya dibuang ada kasroh yang dikasih untuk tanda bahwasanya di situ ada ya mutakalim yang dibuang ya ibadi seperti di Al-Quran juga ada disebutkan ya ibadi fattakun Wahai hamba-hambaku, fattakun. Bertakwalah kalian kepadaku. Di situ ibadi tanpa ya mutakalim. Itu cara yang pertama. Ini ingat ya. Isim selain daripada kata e, munada yang lafadznya selain daripada lafadz abun dan umun. Cara yang kedua, ya mutakalimnya tetap ada. Ya. bako uya il mutakalim sakinatan. Ya mutakalim tetap ada dalam keadaan disukun yang jelasnya tetap ada ya mutakalimnya. Seperti ya ibadi. Ada ya mutakalim di situ. Ya ibadi dengan ya mutakalim atau ya zauji. Kalau yang pertama kan ya zauji. Ada kasroh, tidak ada yaknya. Kalau ini ada yaknya. Ya gulami. Atau yang pertama ya gulami. Itu juga boleh. Wahai anak kecilku. Cara yang ketiga, ya mutakalim tetap ada namun dengan harokat di fathah. Ya. Ya mutakalim tetap ada, cuman harokatnya di fathah. Kalau tadi kan disukun ya, ibadi. Kalau ini menjadi ya ibadiyah ibadiyah. Harokat ya-nya di fathah. Tidak ada ya tidak ada alif setelah ya itu ya. Ya ibadiyah. Ya zaujia, ya gulamia, Itu boleh. Ya zaujatiyah, itu boleh. Paham? Ini cara yang ketiga yaitu ya mutakallim tetap ada namun dengan harokat fathah. Di Al-Quran itu ada contohnya dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Seperti kata Allah, Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Di situ Allah katakan, kul ya ibadiya. Ya. Ya ibadiya. Jadi, boleh dengan penggunaan seperti itu. Ya mutakallim tetap ada, namun harokatnya dengan harokat fathah. Cara yang keempat, mengganti ya mutakallim dengan alif. Jadi ya mutakallim itu diganti dengan alif yang huruf sebelumnya di fathah. Ya, mengganti ya mutakallim dengan alif yang huruf sebelum alif itu sebelumnya itu huruf sebelum alif itu di fathah harokatnya. Berarti kalau ya ibadi menjadi ya ibadah. Ada alif setelahnya. Ya. Kalau ya ibadi atau ya ibadi ini menjadi ya ibadah tanpa tanwin ya, tanpa tanwin. Jadi ya mutakalim diganti dengan alif dan huruf sebelum alif yaitu huruf dalnya dibaca dengan harokat fathah. Berarti kalau ya zauji menjadi ya zauja. Ya zaujata. Ya gulama. Itu boleh. Yang berikutnya membuang ya mutakalim, Ya mutakalimnya dibuang dan huruf yang dikasroh sebelumnya itu diganti dengan harokat fathah. Jadi kan asalnya ya ibadi. Ini ya mutakalim dibuang, bukan diganti dengan alif, dibuang. Kemudian yang asalnya dibaca ya ibadi, ini dibaca ya ibadah. Itu lima cara. Namun cara yang kelima ini, ingat, adalah cara yang paling lemah. Artinya penggunaannya sangat jarang. Ingat baik-baik ya. Cara yang kelima dengan membuang ya mutakallim kemudian huruf yang sebelumnya kasroh diganti dengan fathah itu adalah cara yang paling jarang penggunaannya. Hampir-hampir sulit didapatkan ada penggunaan seperti itu karena kurang ma'ruf. Adapun empat sebelum yang kita sebutkan itu cara yang ma'ruf yang didapatkan di dalam penggunaannya. Jadi boleh nanti kalau kita memanggil anak atau suami atau istri dipanggil dengan cara membuang ya mutakallim kemudian diganti dengan harokat kasroh berarti ya zauji atau ya zaujati atau ya gulami atau ya ibadi. Cara yang kedua ya mutakalimnya tetap ada dengan harokat sukun berarti ya ibadi, ya zauji, ya zaujati, ya gulami. Itu juga boleh. Kemudian cara yang ketiga, ya mutakalimnya tetap ada namun harokatnya di fathah. Berarti ya ibadiya, ya zaujia, ya zaujatiya, ya gulamiya. Itu juga boleh. Yang keempat, ya mutakalimnya diganti dengan alif. Kemudian huruf yang terletak sebelum alif dikasih harokat fathah. Ya, di fathah. Berarti ya ibadah, ya zauja, ya zaujata, ya gulama. Tanpa tanwin di situ. Yang kelima, ya mutakallim dibuang dan yang dikasroh sebelumnya dikasih harokat fathah. Ya ibadah, ya zauja, ya zaujata, Cuman cara yang kelima ini cara yang paling jarang digunakan. Kemudian yang kedua, tadi itu yang pertama. Yang kedua, apabila mudhof ilaihnya itu adalah lafat abun dan umun. Tadi kan selain dari abun dan umun ya. Sekarang munadanya itu yang bersandar kepada ya mutakallim, lafatnya adalah lafat abun atau umun, ayah atau ibu. Tapi dia bersandar kepada ya mutakalim. Kalau biasanya kan anak-anak memanggil abi, umi. Nah, kemudian kalau dimasukkan dengan ya, bagaimana cara memanggilnya? Anda buat ringkas, dia ada enam cara tapi kita buat ringkas. Yang pertama dibaca ya abi ya ummi. Abi ummi tanpa ya mutakallim. Ya abi ya ummi. Ada harokat kasro tapi tidak ada ya mutakalimnya. Yang kedua, ya abi ya ummi ya ya abi ya ummi itu juga boleh Kemudian berikutnya ya Abia ya ummiya. Ya, ya Abia ya ummiya. Itu yang ketiga. Yang keempat ya aba ya umma. Panjang alifnya naik. Ya aba ya umma. Sama setelah mimnya juga itu dikasih alif naik. Yang kelima, ya aba, ya umma tanpa alif. Ini biar kita tahu uslub penggunaannya ya. Ya aba, ya umma. Kemudian yang keenam, ya abu, ya ummu abu, ya abu, ya ummu. Tanpa wow. Jadi anak ulangi. Pertama, ya abi, ya ummi. Kedua, ya abi, ya ummi. Ketiga, ya Abi ya, ya Ummi ya. Keempat, ya aba, ya umma. Kelima, ya aba, ya umma. Keenam, ya abu, ya ummu. Kemudian dapat menggantikan untuk enam ini lafaz ya abati ya ummati. Jadi keenam-enam yang tadi kita sebutkan itu itu bisa digantikan dengan lafaz ya abati ya ummati. Jadi boleh juga dibaca ya abati pakai ta tanpa ya ya abati ya ummati. atau dibaca ya abata ya ummata. Kalau di Al-Qur'an dicontohkan ya abati, ya. Jadi boleh dibaca ya abati, ya ummati atau ya abata, ya ummata. Dan boleh dibaca ya abata, ya ummata. Panjang, ada alifnya. Ya abata, ya ummata. Yang terakhir dibaca ya abati, ya ummati. Memakai ya mutakalim. Ya abati, ya ummati. Dengan menggunakan ya mutakalim. Jadi itu boleh. Boleh ya abati, ya ummati, ya abata, ya ummata, atau ya abata, ya ummata, atau ya abati, ya ummati. Paham? Ini cara memanggil lafaz abun dan umun ketika disandarkan kepada ya mutakallim. Baik ya. Kita cukupkan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu persiapannya libur dulu